Hari ini adalah hari Senin tanggal 5 Ramadan 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Juni 2015. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita yaitu ayat-ayat sukses dan nanti juga ada doorpress seperti biasa kitab super 10 tafsir Al-Qur'an dan beberapa hal penting tentang Islam. Pertanyaannya Silahkan nanti dijawab di kertas Disertai nama, alamat Dan nomor yang bisa dihubungi Ini ada empat kitab Dua untuk ikhwan dan dua untuk akhwat Pertanyaannya Agak sulit sedikit Kemarin terakhir Berhenti di surat apa Ayat berapa Jadi kemarin hari Ahad kita berhenti di surat apa, ayat berapa. Nah itu aja. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya lagi surat Al-Mujadilah ayat 22. Sekarang yang baru lagi resep sukses yang berikutnya yaitu yang nomor ke-13. di surat Al-Mujadilah Surat Al-Mujadilah ini adalah merupakan surat yang ke-58. Ayat nomor 22, ayat terakhir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله Ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. nya Sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, termasuk di dalamnya ibu-ibu, atau anak-anak, atau saudara-saudara, atau keluarga mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya dan dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung, yang sukses. Ayat ini ayat yang luar biasa perlu kita kaji. Coba perhatikan di situ kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maksudnya orang yang beriman kepada Allah, orang Islam tidak boleh cinta kepada orang kafir. Karena orang kafir itu siapapun dia, seperti apapun dia, dia adalah menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah musuh Allah dan dia adalah musuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang kafir itu adalah bapak kita sendiri atau ibu kita sendiri, anak kita, saudara-saudara ataupun keluarga, tidak boleh cinta. Cinta tidak boleh. Ya, cinta tidak boleh. Jadi cinta kepada orang kafir itu nggak boleh. Ini penting. Karena itu nanti antum kalau membaca di kitab-kitab akidah di sana itu ada pembahasan tentang al-wala wal bara. Ya, al-wala wal bara. Nanti ada penjelasannya apa itu al-wala wal bara. Jadi cinta kepada orang kafir nggak boleh. Terus bagaimana? Nggak boleh cinta. Alhamdulillah Agama Islam ini adalah agama yang lengkap. Terutama dalam mengatur kehidupan antara muslim dengan muslim dan muslim dengan non-muslim. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW ketika masuk ke Madinah, di antara yang pertama beliau buat apa? Piagam Madinah. Yang mana di dalam piagam Madinah dijelaskan Bagaimana tata cara hidup muslim dengan muslim dan muslim dengan non-muslim. Ada aturan-aturannya. Sekarang kita akan mengkaji dulu sebelum kita ambil kandungan atau kriteria sukses yang ada di ayat ini. Karena ini penting. Ini masalah al-wala wal-bara. Al-wala itu kepada siapa kita? Loyal, cinta, setia, berpihak, membantu, menolong. Al-bara kepada siapa kita berlepas diri, benci, bermusuhan. Ini penting. Sikap muslim kepada non-muslim, kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, yang pertama-tama coba untuk perhatikan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah ini jelas. Ada Islam, ada kafir. Selain Islam namanya adalah kafir dan tidak ada campur aduk agama. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Jelas ada pemisah. Islam, kafir, beda. Enggak ada campur aduk agama, enggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di dalam surat Al-Mumtahanah, surat ke-60, ayat 8 dan ayat 9. Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 8 dan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum Perhatikan di sini ayat 8 dan ayat 9 Allah membagi orang kafir itu ada dua macam. Ayat 8 itu namanya adalah kafir zimmi. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang mereka itu tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Bahkan sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Jadi selama orang kafir itu masuk kategori kafir dimmi, tidak memerangi kita, nggak ngusir kita, maka kata Allah apa? Kita tetap baik kepada mereka. Dia baik kepada kita, kita baik kepada dia. Baik ya. Baik dalam hubungan kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan duniawi, kita baik. Karena dia baik, kita baik. Nah ayat ke-9 itu adalah kafir harbi yang memerangi. Hanya saja yang Allah larang itu adalah kamu bersikap loyal, cinta, setia, membantu, berteman, berkawan dengan orang-orang kafir yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan berupaya untuk mengusir kamu. Barang siapa yang berwalak kepada mereka, loyal, cinta, berpihak berteman, berkawan, cinta kepada mereka, maka mereka itu termasuk orang-orang yang dolim. Di sini Allah membagi kafir ada berapa? Dua, kafir dimi, kafir yang baik kepada kita, kita baik kepada mereka. Yang kedua kafir yang harbi memerangi kita, nah kita nggak boleh berkawan, nggak boleh cinta, nggak boleh apa namanya menolong, membantu, berpihak kepada mereka. Ya. Kemudian berikutnya lagi yang ketiga di surat Luqman. Surat Luqman surat ke-31 ayat nomor 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, Luqmanul Hakim di antara wasiatnya kepada putranya supaya berbakti kepada kedua orang tua. Lalu beliau jelaskan, seandainya kedua orang tuamu itu kafir, berusaha mengajak kamu kafir, mengajak kamu musyrik, kamu nggak boleh taat. nggak boleh taat. Tapi dalam urusan dunia kamu tetap baik. Subhanallah. Jadi orang tuanya kafir, orang tuanya musyrik, ngajak anaknya kafir, ngajak anaknya musyrik, nggak boleh taat, nggak boleh taat. Tapi dalam urusan dunia tetap baik, tetap baik. Tetap baik orang tuanya itu datang minta bantuan dibantu, ya. Tetap orang tua kita tetap baik. Tapi tadi kembali kepada al-kafirun loh ya. Enggak boleh campur aduk masalah agama. Urusan agama nggak boleh campur aduk. Sendiri-sendiri kalau agama itu. Nah, kemudian ayat yang keempat ya ini yang kita bahas ini yaitu surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 22 yang tadi telah dibacakan dan telah diterangkan kita tidak boleh cinta kepada orang kafir. Jadi antara berbuat baik dengan cinta itu beda loh ya. Beda. Cinta itu urusan hati. Hati kita nggak boleh cinta kepada dia. Walaupun dia bapaknya sendiri punya dia nggak boleh cinta. Kenapa? Karena dia adalah musuhnya Allah. Dia adalah musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menentang Allah, dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta nggak boleh. Tapi dalam urusan dunia tetap baik. Urusan materi duniawi tetap baik. Kita bisa bedakan ya. Bisa bedakan enggak kita? Antara cinta dengan berbuat baik ini. Cinta itu hati, nggak boleh. Hati kita cinta nggak boleh. Perbuatan baik itu badan, kita tetap baik kepada dia, nggak boleh ganggu. Selama dia baik kepada kita. Jadi Islam itu agama yang adil. Karena ada kelompok yang menggeneralisir. Kita harus baik kepada orang kafir, titik. Ya. Ada lagi kelompok yang kita harus benci kepada orang kafir, kita perangi mereka, kita bantai mereka, titik. Ini kedua-duanya salah. Harus diperinci. Ya, kalau kita perinci ada beberapa jenis kafir. Yang pertama-tama tadi sudah disinggung namanya kafir apa? Dimi. Kafir yang baik kepada kita. Ya, kita baik kepada dia. Walaupun kita nggak cinta, tapi tetap baik. Yang kedua adalah kafir harbi yang memerangi. Ya kita nggak boleh baik kepada dia. Ya kita harus mengambil sikap juga. Contohnya seperti orang kafir yang ada di bumi Palestina, Yahudi. Ya jelas harbi. Ya jadi perangi juga mereka. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Nah ini penting ya, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang kafir yang ada perjanjian untuk diberikan jaminan keamanan. Itu namanya kafir mu'ahad. Kalau contoh zaman sekarang ini kafir mu'ahad itu adalah orang kafir, para pelancong, para turis yang datang ke negeri kita dan mereka dapat visa kan. Ketika mereka dapat visa, berarti mereka diizinkan masuk ke dalam negeri kita. Berarti mereka terjamin keamanannya. Nggak boleh diganggu. Jadi nggak boleh kita, ini ada turis kafir, perangi aja, nggak boleh. Itu namanya kafir apa? Kafir muahad, nggak boleh diganggu. Kecuali kalau dia menyalahi apa namanya? menyalahi aturan, ternyata dia bersekongkol dengan musuh di luar sana untuk apa namanya? menjadi mata-mata. Lain lagi kalau ini itu perlu kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Tapi selama mereka melancong, walaupun mereka nggak nutup aurat, namanya orang kafir ya, itu nggak boleh diganggu mereka, nggak boleh diganggu. Apalagi dibunuh nggak boleh. Yang membunuh orang kafir mu'ahad tidak mencium bau surga. Subhanallah. Islam ini indah. Jadi jangan mentang-mentang orang kafir dibunuh aja kafir nggak boleh. Islam ini bukan agama haus darah. Islam ini agama dakwah. Bukan dibunuh, didakwai. Alangkah beruntungnya kita. Orang kafir datang ke sini melancong kita dakwai. Kita bisa ngomong bahasa Inggris. Ternyata dia mau masuk Islam. Masya Allah, luar biasa. Ya, bukan dibom. Ngebom itu gampang. Dakwai ini bukan bom-boman. Kalau ngebom di sana, di Palestina aja. Ngebom Yahudi tidak apa-apa. Halalan toyiban. Ya, Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadits sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad. Orang kafir yang ada perjanjian untuk diberi keamanan kayak para pelancong yang ada, para turis yang ada. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad ini tidak akan mencium baunya surga. Ini ancaman keras. Jadi Islam itu agama yang cinta damai. Kemudian ada lagi namanya kafir mustakman. Kafir mustakman. Orang kafir yang minta keamanan. Ini kalau sekarang contohnya minta suaka politik ya atau imigran yang datang ke sini minta keamanan ya. Itu juga nggak boleh diganggu. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 6, "Wa in ahadum minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik yang minta perlindungan kepada kamu, berilah dia perlindungan sampai dia mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa indahnya agama Islam. Luar biasa. Jadi, ada tiga kelompok. Kelompok pertama mengatakan kita harus baik kepada semua orang kafir. Ini salah. Ada yang mengatakan kita harus memerangi semua orang kafir. Ini juga salah. Ada kelompok yang membagi. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad, ada kafir mustakman. Sebagaimana tadi telah diterangkan. Allahu Akbar, luar biasa. Nah sekarang kita ambil aja kandungan atau kriteria sukses yang ada di surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 22 itu ada tujuh. Ada tujuh. Yang pertama-tama adalah mengamalkan aqidah al-wala wal-bara. Jadi kalau kita ingin sukses, maka kita harus mengamalkan akidah al-wala wal-bara. Tadi telah disinggung al-wala itu adalah ya, kepada siapa kita loyal cinta, setia, berpihak, menolong, berteman, berkawan. Itu namanya wala. Barok kepada siapa kita berlepas diri, benci, bermusuhan. Ya. Itu bagian akidah. Antum buka buku-buku akidah, selalu di sana ada bab tentang al-wala wal barok Dan juga para ulama telah menulis kitab-kitab, silakan antum datang ke toko kitab Islam Ya tanyakan di sana. Saya mencari kitab Al-Wala wal-Bara. Di antaranya ada bagus, kitab kecil, praktis, sistematis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh eh, Doktor atau Profesor Doktor Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Judulnya Al-Wala Wal-Bara Fil Islam Dan kami pernah membahas kitab ini di radio Kira-kira berapa ya mungkin tujuh atau berapa tahun yang lalu dan ada rekamannya di kajian.net alwala wala Ya. Yang mana di dalam masalah alwala wala itu manusia ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang kita cintai 100% tanpa benci. Cinta 100% tanpa benci. Siapa itu? Orang-orang beriman, orang-orang soleh. Kita cinta 100% tanpa benci. Cinta kepada orang beriman, kepada para nabi, para sahabat, pada para ulama. Ya. Karena mereka orang-orang soleh. Yang kedua, orang yang kita benci 100% tanpa cinta. Orang-orang kafir. Tidak boleh cinta. Karena itu mengidolakan orang kafir itu bahaya. Siapa idola antum? Messi ya. Orang kalau mengidolakan Messi, nanti akan kumpul dengan Messi di neraka. Karena Messi itu kafir. Kecuali kalau tobat, kita bicara sekarang ya. Kalau dia nggak tobat dia kafir masuk neraka. Ya, jadi mengidolakan orang kafir nggak boleh cinta. Dibenci bagaimanapun juga. Kenapa kok dibenci orang kafir? Kenapa? Kenapa? Karena orang kafir itu musuh Allah dan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa Al-Qur'an loh ini ya. Ini bahasa Al-Qur'an. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Ini bahasanya Allah loh ini. Orang kafir siapapun dia, dia adalah penentang Allah dan penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mohon maaf, ini bahasa Al-Qur'an lagi. Al-Qur'an, firman Allah. Antum tahu nggak binatang yang paling buruk? Apa binatang paling buruk itu? Makhluk paling buruk di muka bumi ini apa? Apa kira-kira? Anjing? Babi? Apa kira-kira? Binatang paling buruk makhluk paling buruk adalah orang kafir. Itu bahasanya Allah. Antum buka surat Al-Anfal. Al-Anfal antum buka surat 8. Surat 8 ayat 22. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Orang kafir itu peka, tuli, menutup telinganya. Ya, enggak mau dengar. Antum buka lagi ayat 55, Al-Anfal ayat 55. Inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir karena mereka tidak mau beriman. Anjing dengan orang kafir lebih afdol mana? Oh iya, ini yang mengatakan siapa? Allah. Kenapa sih? Karena orang kafir diberi oleh Allah telinga nggak dipakai. Diberi oleh Allah mata nggak dipakai. Diberi oleh Allah hati, pikiran nggak difungsikan. Eman, sayang. Seperti itu. Jadi dibenci 100% orang kafir. Tapi tetap ya kita baik selama mereka baik. Kita tetap ada pembagian yang telah diterangkan tadi. Kita harus adil, proporsional. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terkumpul dalam dirinya antara kita cintai sekaligus kita benci. Kita cinta sekaligus juga benci kepada dia. Siapa dia ini? Dia ini adalah mukminun fasiq. Orang beriman yang fasiq. Orang beriman yang fasik. Dia kita cintai karena keimanannya, kita benci karena kefasikannya. Ya. Itu yang pertama. Jadi mengamalkan akidah al-wala wal bara dan itu merupakan tafsir daripada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. La ilaha itu apa? barok, berlepas diri. Saya berlepas diri dari semua Tuhan. Illallah, ini wala. Saya hanya bertuhankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kriteria sukses yang nomor dua di ayat ini adalah di situ ada kata-kata ulaika kata fi qulubihimul iman. Yaitu hatinya selalu penuh dengan iman. Jadi orang sukses itu hatinya selalu penuh dengan iman. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Jadi kalau kita ingin jadi orang sukses, hati kita selalu penuh dengan keimanan. Kemudian kriteria yang ketiga adalah ya yaitu selalu mendapat pertolongan Allah sehingga kuat wa ayyadahum biruhim min. Ya. Dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Jadi orang sukses adalah orang yang selalu mendapat pertolongan Allah sehingga dia kuat. Selalu ditolong Allah sehingga dia kuat. Karena kita ini lemah. Kita ini lemah kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Kita ini hina kalau tidak diberi kemuliaan oleh Allah dan kita semua bodoh kalau tidak diberi ilmu oleh Allah. Semuanya adalah Allah, Allah dan Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Kemudian yang keempat, kriteria sukses di Al-Mujadilah ayat 22 adalah masuk syurga dan mendapat semua kenikmatan di dalamnya. Ini ayat kayak gini banyak ya. Bahwa sukses itu adalah masuk syurga. Masya Allah Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul jannah Allahumma amin Sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses Ya, itu diambil dari firman Allah, "Wa yudkhiluhum jannatin tajri min al anharu khalidina fiha." Kemudian yang kelima, mendapat keridhaan Allah radhiyallahu anhum. Wah ini. Kalau orang dapat keridhaan Allah itu paling paling besar waridwanum minallahi akbar. Alangkah senangnya kalau kita dapat ridhonya Allah. Kemudian yang nomor enam waradu'an yaitu puas dengan semua kenikmatan yang diberikan Allah. Jadi orang sukses adalah orang yang dia puas mendapat kenikmatan dari Allah dia puas, dia ridho, dia rela, dia nerima, bahkan dia bersyukur Kemudian yang ketujuh, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Menjadi hizbullah. Hizbullah itu adalah hamba-hamba Allah yang berada dalam barisan golongan Allah. Hamba-hamba Allah yang berada dalam barisan golongan Allah yang mengamalkan Islam secara total terutama adalah mengamalkan akidah al-wala wal bara. Mengamalkan akidah al-wala wal bara. Tidak mungkin orang mengaku beriman kepada Allah tapi dia masih cinta kepada musuh Allah. Tidak mungkin orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mencintai kekasih Allah. Kita bikin contoh kita aja ya. Kita aja. Walillahil matalul a'la, Allah Maha Tinggi. Sekarang kalau antum cinta kepada saya, lalu antum cinta juga kepada musuh saya. Bagaimana cintanya antum kepada saya? Ya cintanya belum benar. Kalau Anda cinta kepada saya, Anda harus benci kepada musuh saya. Dan Anda juga harus cinta kepada orang yang saya cintai. Sampai-sampai ada pepatah dalam bahasa Inggris, kalau Anda mencintai saya, Anda harus mencintai anjing saya. Iya, itu pepatah bahasa Inggris ya. Artinya apa? Cinta jangan setengah-setengah semuanya. Seperti itu. Allahu Akbar, luar biasa. Ini ayat yang nomor ke-13. Ya. Mudah-mudahan jelas masalah ini ya. Jadi kalau kita bahas orang kafir harus proporsional. Tidak boleh kita mengatakan kita harus baik kepada semua orang kafir. Tidak benar juga kita mengatakan semua orang kafir harus kita perangi. Yang benar harus dibagi-bagi. Ya. Ada yang diperangi, ada yang kita tetap baik kepada mereka. Tapi siapapun orang kafir itu kita cinta kepada mereka tidak boleh. Ya, mudah-mudahan masalah ini jelas dan tidak disalahfahami. Ya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-14. Surat Al-Hasyr ayat nomor 9. Ya, monggo silakan dibuka Al-Hasyr ayat nomor 9. Ya, itu ayatnya agak panjang Cuman kita ambil yang bagian bawahnya saja. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun Ayat ini berbicara tentang kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin para sahabat yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan rumah mereka, harta mereka, keluarga mereka. Al-Ansor kaum penolong. Mereka adalah penduduk Madinah yang menolong kaum muhajirin. Di sini Allah memuji orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor lebih mengutamakan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Walaupun orang Ansar ini sangat membutuhkan. Tapi lebih mengutamakan saudaranya. Subhanallah. Dipuji oleh Allah. Dia butuh. Tapi karena orang muhajirin lebih butuh. Maka dia lebih mengutamakan saudaranya itu. Dalam hal bantuan materi duniawi. Lalu Allah tutup dengan kata-kata. mayyuka syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ya. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ini kita harus bicara tentang kikir dan juga tentang dermawan. Ya. Jadi orang yang dipelihara dari sifat kikirnya maka dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Di situ Allah memakai kata-kata syuh. Jadi syuh itu adalah merupakan tingkatan kikir yang sangat tinggi. Jadi syuh itu sudah kikir yang luar biasa. Bahkan harta bukan milik dia pun dia nggak rela kalau diberikan orang. Jadi hartanya orang pun dia nggak suka kalau orang itu bantu orang lain. Sudah tingkatannya luar biasa. Bahkan dia tuh ingin dapat dan dia kalau dapat nggak suka untuk mengeluarkan. Syuh. Ada salah seorang salafus saleh ketika dia ini tawaf itu doanya cuman satu. Jadi ketika dia tawaf itu doanya cuma satu. Allahumma qini syuhha nafsi. Allahumma qini syuhha nafsi. Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah selamatkan hamba dari sifat syuh diri hamba. Selamatkan hamba dari sifat syuh diri hamba. Itu aja doanya. Lalu ada yang tanya, kenapa anda kok doa itu saja? Kata dia apa? Karena Allah berfirman, wa mayyuka syuhha nafsihi faulaika humul muflihun dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka dia adalah orang yang sukses. Ya. Jadi di sini kriteria sukses cuma satu saja, yaitu jauh dari sifat kikir. Jauh dari sifat kikir dan berusaha menjadi orang yang dermawan di jalan Allah. Jadi kalau ada orang kikir, itu berarti dia orang yang gagal, nggak sukses. Nah berarti kita sekarang perlu bahas lagi Batasan orang dikatakan kikir Ini perlu kita bahas kan Karena relatif Kapan orang dikatakan kikir Kapan orang dikatakan dermawan Batasannya apa Ini relatif Para ulama telah membahas Di antaranya Ibnu Qudamah Di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin Di situ ada bab tentang Haddul Bukhli Wassakha batasan kikir dan dermawan. Apa batasannya? Ya. Saya bacakan ya. Waqad takallama an-nasu fi haddil bukhli was Manusia telah berbicara tentang batasan kikir dan dermawan. Fadhahaba qaumun, sebagian kaum berpendapat anna haddal bukhli man'ul wajib Wa anna man adda ma yajibu alaihi falisa bibakhil. Ini ada yang berpendapat ya. Batasan orang dikatakan kikir adalah dia tidak mengeluarkan yang wajib dia keluarkan. Sementara kalau orang telah mengeluarkan yang wajib dia keluarkan, maka dia nggak bisa masuk ke dalam kategori kikir lagi. Yang wajib itu kayak apa? Zakat atau juga nafkah kepada keluarga, itu wajib. Kalau dia telah melaksanakan itu, maka dia tidak masuk kategori bakhil lagi. Ini pendapat. Wahada ghairu kafin. Pendapat ini enggak cukup. Fa inna malam yuslim ila iyalihi illa al-qadr alladhi yufriduhu al-hakim thumma yudayyikuhum fi ziyadati luqmah aw tamrah fa innahu ma'dudun minal bukhala. Ini enggak cukup. Karena orang yang memberikan kepada keluarganya sebagaimana yang telah ditentukan oleh pengadilan. Jadi misalnya gini ya. Suami istri ini mengadu ke pengadilan masalah nafkah. Istri mengatakan suami saya pelit, tidak memberikan nafkah pada dia mampu. Lalu pengadilan memutuskan. Qadhi memutuskan, wahai suami, kamu harus memberi nafkah kepada istrimu satu bulan itu sekian sekian sekian. Ya. Kalau zaman dulu itu kan pakai apa namanya? kurma gitu misalnya ya. Makanannya pokok kan kurma. Misalnya pengadilan memutuskan suami ini harus memberikan kepada istrinya kurma satu bulan. Ini misalnya ya satu kilo. Sudah kan? Itu kewajibannya dia. Karena itu adalah kebutuhan istrinya. Lalu sang suami memberikan kurma itu 10 kilo Kan tadi 10 kilo ya. Diberikan 10 kilo. Dan dia tidak mau memberikan lebih daripada 10 kilo. Satu butir pun nggak mau lebih. Ya. Maka di sini tentu dia masih disebut sebagai orang yang bakhil. Masa sama keluarganya perhitungan kayak gitu. Iya. Jadi istilahnya kalau kita sekarang ya, perhitungan. Ayo coba. Saya kepingin apa namanya pengeluaran dalam rumah tangga ini dicatat yang rapi ya. Saya minta laporan. Kalau perlu kita beli program apa namanya? Program apa itu? Apa namanya program itu? Accounting. Ya, nanti dimasukkan semuanya. Saya kepingin tahu berapa. Beli beras berapa, beli ini berapa, beli berapa. Berapa kebutuhan kita dalam sebulan. Saya hanya berikan itu saja. Lebih satu rupiah pun saya tidak mau. Ini masuk kategori bakhil. Walaupun dia sudah mengeluarkan kewajibannya. Ya bakhil. Masih sama istri di sini kayak kayak KPK saja. Iya kan? Suami istri itu kurang lebih keluarga sendiri. Seperti itu. Fasahih sehingga pendapat yang sahih annal bara'ata minal bukhli tahsulu bi fi'lil wajib fi walazim wal lazim bi tariqil muru'ah ma'a qalbi bil badli. Pendapat yang sahih orang itu bisa terlepas dari sifat kikir kalau dia sudah mengeluarkan yang wajib menurut syariat dan dia masih mengeluarkan lagi yang selayaknya dikeluarkan menurut kesopanan, menurut akhlak dia keluarkan dan dia mengeluarkan itu pun dengan senang hati. Ya. Jadi yang wajib dia keluarkan menurut syariat, dia masih mau nambah lagi yang selayaknya dengan senang hati. Jadi bukan nanti memberi dengan marah-marah, tapi memberi dengan senang hati. Lah, di sini dia baru keluar dari sifat kikir. Masih belum masuk sifat dermawan. Ini baru keluar dari sifat kikir. Gimana tadi? Kalau anda mau membahasakan orang supaya keluar dari sifat kikir, apa tadi keterangannya, bahasanya? Mengeluarkan yang wajib menurut aturan syariat dan dia masih mau lagi mengeluarkan yang sewajarnya, yang selayaknya ya. Menurut eh, bagaimana? Muruah, muruah itu akhlak, kesopanan, kelayakan Dan dia mengeluarkan itu pun dengan senang hati, bukan dengan marah-marah, bukan dengan jengkel, bukan dengan mendongkol, gitu kan? Ini dia baru keluar dari sifat kikir masih belum masuk sifat dermawan. Kalau dermawan bagaimana? Qala ba'duhum al-jawad huwa alladhi yu'ti bila man. Sebagian berpendapat orang yang dermawan itu adalah orang yang memberi tanpa mengungkit-ungkit. Sudah memberi, selesai. Sehingga diibaratkan seperti apa biasanya? Seperti apa? Seperti BAB. Apa BAB itu? Buang air besar. Jadi sudah keluar, sudah, jangan dipikir lagi. Jangan dikejar. Antum kalau BAB, antum kejar enggak? Kan dilepas, dan selesai kan? Sudah selesai. Kita <laughs> berlepas diri dari dia. Iya. Nah itu dermawan. Dia memberi jangan diungkit-ungkit, jangan diingat-ingat sudah lupakan itu kebaikan. Jangan diingat saya sudah berbuat ini kepadamu, ini itu. Ah, enggak dermawan lagi. Bukan hanya enggak dermawan itu malah menyakiti yang diberi dan pahalanya gugur la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza jangan kamu batalkan jangan kamu batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sudah memberi sudah anggap aja seperti BAB lepas selesai sudah gitu aja jangan diikuti jangan di jangan dikejar jangan dikejar tapi ada lagi yang berpendapat wakilah huwaladhi yafrah bil i'ta orang dermawan itu adalah orang yang merasa senang dengan memberi luar biasa ini memberi senang. Ini dermawan. Sampai-sampai ada sebuah syair mengungkapkan betapa dermawannya seorang ya. Itu puisinya berbunyi uh, uh, puisi redaksinya itu uh, apa namanya? Tarahu idza ma ji'tahu mutahallila ka'annama tu'tihi alladhi anta sa'iluh. Kamu da, kamu lihat kalau kamu datang kepada dia minta-minta, Wajahnya berseri-seri, senang, sukacita. Seakan-akan dia yang memberi seperti orang yang meminta. Karena senangnya dia dengan memberi. Luar biasa ini. Ini tingkatan yang kita mungkin belum mampu. Ini tingkatan para nabi. Merasa senang dengan memberi. Gembira dengan memberi. Berbinar-binar dengan memberi. Masya Allah. Ini kalau ada orang kayak gini, insya Allah rumahnya nggak pernah sepi ini. Saat kampung ke sana semua, nanti orang kampung lain dengar ke situ juga, kampung lain dengar ke situ juga, akhirnya dia tidak bisa keluar rumah. Iya, subhanallah. Ada cerita seperti itu. Ada satu orang, dia ini punya harta, dia suka menghutangkan uang. Ngutangkan uang saja, tanpa riba ya, ngutangkan saja. Sehingga banyak orang yang punya utang kepada dia. Banyak yang jatuh tempo belum bayar juga. Tapi orang ini ya biasa ditunggu aja, nggak nggak memaksa. Lalu orang yang baik hati ini sakit, sakit, nggak ada yang menjenguk, nggak ada yang menjenguk. Kenapa kira-kira? Karena mereka punya utang semuanya, nggak nggak ada yang berani jenguk. Lalu dia heran, dia tanya kepada pembantunya, kenapa nggak ada orang menjenguk saya? Oh itu anu mungkin tuan, karena mereka punya utang kepada tuan, mereka takut nggak berani jenguk. Oh karena itu sekarang umumkan hutang mereka saya bebaskan semuanya. Diumumkan hutangnya dibebaskan semuanya. Subhanallah rumahnya tidak cukup. Sampai pintunya mau jebol. Semuanya menjenguk. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, jadi kriteria orang sukses adalah jauh dari sifat kikir, kemudian berusaha menjadi orang yang dermawan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tadi telah diterangkan batasan orang dikatakan kikir dan batasan orang dikatakan dermawan. Ya. Kemudian berikutnya lagi ayat yang nomor ke-15. Surat At-Taghabun ayat nomor 16. Dan ini merupakan redaksi yang terakhir dari Al-Muflihun. Monggo kita buka At-Taghabun ayat nomor 16. Ya. Di situ ayatnya hampir mirip. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang yang orang-orang yang beruntung, yang sukses. Di sini ada empat kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Yang lalu sudah kita singgung takwa, Definisi paling lengkap adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian yang kedua adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dalam segala perkara. Ya, wasma'u wa ati'u. Kemarin sudah kita singgung. Jadi dalam urusan agama kita nggak boleh pilih-pilih. Sami'na wa ata'na. Tunduk mutlak, patuh mutlak kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses. Yang ketiga, dermawan mengeluarkan harta yang wajib dan yang sunnah. Ya. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dermawan. Yang wajib keluar, yang sunnah juga keluar. Orang dermawan ini orang yang untung. Kemudian yang keempat, sama dengan tadi persis, jauh dari sifat kikir dan berusaha menjadi orang dermawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dermawan bukan orang-orang yang kikir. Allahumma amin. Itu dulu. Berarti kita berhenti di surat At-Taghabun ayat 16. Nanti berikutnya kita masuk redaksi yang ketiga, Al-Muflihin yaitu cuma satu Al-Qasas ayat 67. Insyaallah besok saja. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan boleh lewat HP saya ini sudah ada yang masuk. Ya, Ustadz, apakah ibu hamil wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk janinnya yang sudah berusia lebih dari 4 bulan? Zakat fitrah untuk janin tidak wajib tapi sunnah. Ya, itu dicontohkan oleh sahabat Uthman bin Affan. Jadi janin yang belum lahir dengan catatan usia sudah apa namanya Empat bulan ke atas sudah manusia dia ya. Itu sunnah. Sunnah dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi nggak wajib. Bagaimana memberi saran kepada saudara sesama muslim yang cenderung loyal kepada orang kafir. Bahkan juga bisa ikut-ikutan dalam hari raya orang kafir. Tetapi di sisi lain mereka cenderung tidak rukun, curiga kepada saudara lainnya sama muslim yang berlainan paham. Bahkan bisa sampai mengkritisi jika ada yang membantu saudara sesama muslim yang teraniaya di luar negeri. Ya. Kewajiban kita adalah menerangkan, menjelaskan. Mau alhamdulillah, tidak mau yang penting kita telah melaksanakan kewajiban kita. Karena memang godaan dunia ini besar. Ya, godaan dunia ini besar. Karena mungkin tergoda oleh materi duniawi, ada iming-imingan harta. Karena termasuk pembatal keislaman, antum baca Nawakidul Islam ya, pembatal keislaman, orang Islam membantu orang kafir untuk memerangi orang Islam. Itu pembatal keislaman itu. Orang Islam membantu orang kafir untuk memerangi orang Islam. Bahaya. Ya mungkin karena memang godaan dunia, fitnah dunia, karena ada iming-imingan harta dengan harta. Seperti itu. Ya, kewajiban kita kita jelaskan atau bahkan mungkin kadang ngerti karena terkena fitnah dunia, iming-imingan harta tadi itu. Ya inilah dakwah. Tugas kita adalah menyampaikan, menjelaskan, menjabarluaskan orang mau alhamdulillah. Orang tidak mau kita telah melaksanakan kewajiban kita dan dakwah tetap jalan terus. Apa beda istilah kafir i'tiqadi dan kafir amali? Dan orang yang tidak sholat masuk di kafir yang mana? Dan dalam al walak wal-barok bagaimana sikap kita terhadap orang meninggalkan sholat? Kafir i'tiqadi itu memang kafir dari keyakinannya ya. Kafir dari keyakinannya, itu kafir i'tiqadi. Jadi keyakinannya memang kafir, nggak mau dengan Islam, benci kepada Islam, nggak suka kepada syariat Islam. Ya. Ada lagi orang yang kafir amali. Amal perbuatannya kekufuran tapi hatinya enggak. Ini tidak sampai dia keluar dari Islam. Ini namanya kufurun asor kufur kecil. Ya. Contohnya apa? Seperti orang yang menyebutkan ma apa namanya? Eh, apa namanya? Masya Allah wasyita. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Itu termasuk kufur amali dalam ucapan. Ini kehendak Allah dan kehendakmu. Itu nggak boleh. Karena kita menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam ucapan kita. Yang benar Masya Allah Thumma syi'ta Ini kehendak Allah Kemudian baru kehendakmu Jadi bukan pakai dan tapi pakai Kemudian itu contohnya Sekedar contoh saja ya Yang jelas ada namanya kafir Itu dia ya kafir amali kita perlu belajar itu di kitab-kitab akidah. Kemudian kalau hukum meninggalkan sholat itu ada beda pendapat. Yang pertama-tama, kalau orang meninggalkan sholat karena memang dia itu meyakini sholat nggak wajib, maka dia kafir, nggak ada khilafiyah, nggak ada khilafiyah. Nah sementara kalau orang yakin sholat wajib, sementara dia malas, tahawunan, malas nggak sholat, ini bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Kalau kita kembali kepada para salafus soleh, para sahabat Nabi, itu enggak ada khilafiyah di kalangan mereka. Orang meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir, enggak ada khilafiyah. Tapi kalau ulama-ulama belakangan itu dibagi. Kalau dia yakin sholat wajib, cuma dia malas saja enggak sholat, enggak kafir. Tapi bukan enggak kafir begitu saja. Coba saya bacakan ya empat madhab tentang hukum orang meninggalkan sholat. Ini masalah besar. Kalau orang mengingkari kewajiban sholat, kafir, nggak ada khilafiyah. Walaupun dia sholat, tapi dia yakin sholat nggak wajib, nah itu kafir. Yang jadi masalah sekarang dia ini orang yakin sholat wajib, cuma dia malas nggak sholat tahawunan. Fadhahaba Abu حنيفة rahimahullahu ila annahu la yakfur wa annahu yuhbas hatta yusalli. Imam Abu Hanifah berpendapat dia tidak kafir. Tapi harus dimasukkan penjara sampai sholat. Di penjara sampai sholat. Karena dia berada di dalam Islam. Harus mengikuti aturan Islam. Wa dhahaba Malik wa Syafi'i rahimahumallahu taala ila annahu la ولكن walakin yuqtal haddan malam yusalli. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala berpendapat enggak kafir tapi dihukum bunuh sebagai bentuk hukuman bagi dia selama dia enggak salat. Ayo kamu salat, kamu salat, enggak mau juga dibunuh. Tapi membunuh pemerintah yang resmi. Wal masyhur min madhabil Imam Ahmad annahu yakfur wa yuqtal riddah. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal, dia adalah kafir dan dibunuh sebagai orang yang murtad. Dari sisi dalil ini yang kuat. Kemudian ketika para ulama membahas kayak gini, bagaimana kalau orang itu Islam tapi nggak sholat, malas sholat? Sebenarnya ini nggak terjadi zaman dulu. Ini adalah apa namanya? Namanya itu lau lawif turido. Seandainya ada kejadian orang Islam nggak sholat karena malas, bagaimana hukumnya? Jadi para ulama membahas gini ini nggak ada kejadian gini, cuman seandainya terjadi ada orang Islam nggak sholat, bagaimana hukumnya? Karena nggak mungkin bisa dibayangkan orang ngaku Islam nggak sholat, nggak bisa dibayangkan itu. Islam nggak sholat, Disuruh sholat pun tidak mau. Kita nggak bisa bayangkan. Islam model apa ini? Nggak sholat, disuruh sholat nggak mau. Dijelaskan hukum sholat dari A sampai Z jelas. Hukumnya seperti apa. Nggak mau sholat juga. Adakah orang, orang Islam seperti ini? Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya lagi yang setelahnya Ustadz jika suami pendapatan kurang Apakah berdosa jika bermuamalah dengan gadai Dosa bu Dosa bu Ya Pendapatan kurang Gadai itu kan riba kan enggak boleh Kecuali kalau terpaksa Terpaksa itu apa kriterianya Terpaksa kriterianya itu enggak ada makanan sampai mau mati Mau mati, nah nggak apa-apa Makan bangkai pun boleh tapi masih ada makan untuk besok ada, besok lusa ada, enggak terpaksa itu, Enggak terpaksa. Ustadz, apa anak wajib menafkahi orang tuanya dan ketika kondisi orang tua seperti apa sehingga seorang anak menjadi wajib menafkahi mereka? Ya kalau orang tuanya enggak mampu. Tapi kalau orang tua mampu, kaya, ya anak tidak wajib untuk menafkahi. Tapi kita tetap memberikan hadiah. Orang tua senang diberi hadiah. Kalau orang tua tidak mampu, anak mampu baru dibantu. Demikian itu dulu aja. Wallahu alam. Sekarang kita oh ini ada pertanyaan satu ini saya jawab dulu. Apakah benar kita dilarang membungkukkan badan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan? Apakah sungkeman juga dilarang? Ya. Memang kalau kita membaca kitab-kitab dari para ulama yang membahas tentang tauhid, kita manusia ini sama. Sopan tetap akhlak nomor satu, tapi tanpa menghinakan diri, tanpa membungkukkan badan, ya. Tetap salaman cium tangan boleh, tapi membungkukkan badan al-inhina. Inhina itu adalah membungkukkan punggung. Itu masuk kategori sujud, ya pengagungan kepada selain Allah. Jadi kita nggak usah membongkokkan badan tapi tetap sopan, akhlak, ya. Tetap kula nuwun, nuwun sewu, salaman nyium tangan, tetap ya. Tapi tanpa membongkokkan badan. Manusia sama. Apalagi nanti di tempat-tempat tertentu bukan hanya membongkokkan badan, sampai dari jarak jauh pun sudah jalannya ngesot-ngesot gitu kan. memberangkang eh, berangkang Nah ini kan kita sama manusia. Manusia sama. Tuhan kita adalah Allah, kita sujud kepada Allah. Sopan kepada orang tua, akhlak kepada orang tua, nomor satu. Tapi tetap dalam koridor aturan agama syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu alam. Ya, kita sekarang masuk kuisnya. Ya, yang ikhwan dulu. Dua. Yang terakhir adalah kemarin kajiannya surat Luqman ayat 1 sampai 5, betul Muhammad Mustafa Jalan Kiai Tamin sekian-sekian, nomor HP sekian-sekian, ya, betul. Kemudian ini juga betul surat Luqman ayat 1 sampai 5, Romzi Jalan Kiai Tamin HP sekian-sekian, ya, betul. Kemudian sekarang akhwatnya Surat Luqman 1 sampai 5 betul Ibu Sri kopi Isawu Jajar Merapi sekian-sekian. Satu lagi. Surat Luqman 1 sampai 5 Ibu Fitri nomor HP sekian-sekian Perum Sakina Tambak Sari Tajinan. Ya alhamdulillah masyaallah. Sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وجميع المسلمين من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.